بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa Ba'da Zuhur 23 Februari 2021 bertepatan dengan 10 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian dalam pembahasan kitab Al-Akhbar Hihah fi ahkami siyam Ramadan. Mana kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-53 yang masuk kepada pasal yang keempat ataupun pasal yang kedua pasal sahur ke masalah yang keempat masalah sahur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang disunahkan di saat sedang sahur maka sebelum kita masuk kepada kajian dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasnihkan barakallahu fikum. Bismillah. Kalau malik, di fi al-akhbar as-sahihah di ahkam siyam Ramadan. al masalah rabi'ah. Masalah yang keempat dari pasal yang kedua tentang permasalahan sahur. Maka di masalah yang keempat ini, ma taabu an ya'kula Apa yang disunahkan di saat kita sedang sahur. Makan apa? Apa makan nasi goreng? Makan rendang? Makan sambusa? Makan apa lagi? tempe? uh, masalah yang akan kita bahas. bahas. Maka masalah yang keempat ini dari fasal sahur, dari sunnah apa yang dimakan. Maka yang dimakan dari sunnah barakallahu fikum adalah memakan tamar di saat sedang sahur. Dan memakan tamar ini tidak menafikan untuk dilarangnya makanan-makanan yang lain dan minuman-minuman yang lain. Adapun pendalil yang dari disunatkannya, memakan tamar ataupun dates ataupun kurma, maka telah datang di dalam tiga hadis yang disebutkan penulis di dalam Al-Mahdi. Maka hadis yang pertama datang dari Abi Hurairah. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat sahurul mu'mini at tabru Hadis pertama datang dari Abi Hurairah. Yang maknanya sebaik-baiknya dan senikmat-nikmatnya. Sahurnya bagi orang-orang yang beriman adalah at-tamr. Maka at-tamr dijadikan di dalam hadis ini adalah senikmat-nikmatnya sahurnya bagi kaum muslimin adalah asam. Ada hadis yang dijadikan pendalilan oleh penulis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Al-Bazzar di musnadnya dan Imam Ibnu Hibban dari jalan Muhammad bin Abdul Wazir Haddatsana Muhammad bin Musa an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah ada sangat sahih semua tiga sifat yang mana Muhammad di sini Muhammad ibnu Musa ada orang yang sifat dan diikuti oleh saudaranya Ibrahim yang mana dia sebut laba sabihi dan Ibrahim akbar minhu dari segi usia namun lebih turun dari segi kedudukan ilmu hadisnya maka hadis dari Abi Hurairah hadis yang sahih lidati. Kemudian beristidak juga terus dengan hadis yang kedua. Dari Uqbata Ibni Amirin. An Uqbata Ibni Amirin. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Akhada fitnah min tamar. Fakara nikma sahuril muslim. Nikma sahuril muslim. Dari Uqbah Ibni Amir Bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil fitnah yang sama. Fitnah adalah satu cawan ataupun satu mangkok, satu piring seperti itu dari tanah. Di saat sedang sahur Nabi mengambil cawan dari kurma-kurma dan berkata, nikmat sahuril muslimi. Sebaik-baiknya sahur seorang muslim adalah atam. Maka hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam atau bukan fi Jamil Kabir dari Yahya bin Utsman bin Saleh. Hadatsani Abi Utsman bin Saleh hadatsani Ibnu Lahiyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari jalan Abdullah bin Yusuf hadatsana Ibnu Lahiyah an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Uqbah bin Amirin bahwa Nabi mengambil hafnah min tamr dan mengatakan nikmat sahurul muslim, nikmat sahuril muslim. Sebaik-baiknya dari sahur seorang muslim adalah ini. Idan hadas sanad mahalu baif madaruhu ala Ibnulahi al ismuhman Abdullah bin Abdul Samad Abdullah Ibn Lahiyah yang mana dia kuliah muktalif dan juga dia mudallis dan diakui dengan anak-anak. Maka sanad yang kedua dari Uqbah dari Uqbah Ibnu Amir Baid. karena madarnya kepada Ibnu Lahiyah. Kemudian datang hadis yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di matan An Jabir bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kala nikmat sahuri lil mukmin at-tamru. Nikmat sahuri lil mukmin at-tamru. Bahwa senikmat-nikmatnya sahur untuk seorang mukmin adalah at tamru Senikmat-nikmatnya sahur untuk seorang mukmin adalah at tamru Maka hadis yang ketiga An Jabir Akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil dan Abu Nuaim fil Hilyah dan Ar-Rafi'i fi Tadwin fil Akhbar Al-Qazwin dan Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad. Kulluhum min tarikh Umar bin Ali ana Abu Dawud ana Zam'ah An Amr ibn Dinar An Jabir Maka hadis ini juga hadis yang baik karena sam'an bahwa Ibnu Saleh sayul hirum. Apalanya rusak. Dan hadis asalif an Jabir Ayyadai. Sekarang kita punya tiga hadis. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah yang lafadznya nikmat sahur mukmin al-amri. Hadis yang kedua dari Uqbah bin Amir lafadznya di akhir nikmat sahurul muslim. Di saat Nabi membawa keranjang atam ataupun satu tempat asamah. Dan di hadis Jabir nikmat sahur lil mukmin asamah. Dari tiga hadis yang lapornya hampir sama, sebaik-baiknya nikmat sahur untuk seorang muslim adalah kamar. Maka hadis ini saling menguatkan dari segi lapor Maka di ilmu mustalah, meskipun hadis Uqbata ibni Amirin Ba'id man fi dan hadis Jabir juga Iman man hadis Jam'ah Ibnu Soleh. Maka perangkat kedua riwayat dikarenakan datang juga dari Abi Hurairah dengan sanad yang sahih. Maka hadis-hadis tentang permasalahan sunnah menggunakan atau memakan sahur itu dengan kamar, maka dia adalah hadis yang bisa dijadikan pendalilan. ووجه دلالة على استحبابه قوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم سحور المؤمن هذا وجه دلالة ini adalah wajah pendalilan nikmat sahur al-mu'min sebaik-baiknya dari sahur seorang mukmin adalah akan Aina wajib dalalah? Mana wajib pendalilannya? kalimat nikmat. Fa nikmat barakallahu fikum min af'alil madah. Irabnya nikmat min af'alil madah. Idan idza kana nikmat min af'alil madah, ayat al-fa'il? Al-fa'il imma ma'rufun bi al-jinsiyah kalau fil hadis Jabir nikmat sahur di alif lam nikmat as-sahur apa i'rabnya ya nikma as-sahuru? Nikma min af'al at-tafdil. Wa min af'alil madh. As-sahuru fa'il dari nikma. Karena nikma af'al madh berarti dia butuh kepada fa'il. Wal fa'il huwa as-sahuru, nikma as-sahuru. Ada huwa al-fa'il. Atau kadalika al-fa'il yang pertama tadi mu'arraf bi al nikma as-sahuru. Maka yang kedua al-fa'il huna ma'rifah disabab mudaf ilaih. Mudaf ila al-ma'rifah. Seperti di dalam hadis Abi Hurairah, nikma sahurul mu'minin. Sahuru al-mu'min. Maka sahurul mu'mini mudaf mudaf ilaih dia menjadi fa'il maka sahuru fa'il marfu wa huwa mudhaf dan al mukmini mudhafun ilaih. Maka inilah dari faidah di dalam lugati al-arabiyah bahwa nikma af'alul madh. Maka al-fa'il harus dia itu mu'arraf. Harus dia ma'rifah. umkan kana ma'rifah al seperti hadis Jabir nikmat sa'ur. As-sahur fa'il wa huwa ma'rifah al. Didukuli al. Ataupun mudaf-mudaf ilaih. Nikmat syahurul mu'mini. Dan syahurul mu'mini mudaf ilaih. Kemudian asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahur bitamr. Dipuji dengan menggunakan at-tamr. Maka di sini memberikan makna al madh wa targhib wal had wal istihbab ala akli tamar inda sahur. Dari hadis ini pujian nikmat sahur kemudian disebutkan at menunjukkan bahwa pujian dengan fi'lul madah ini dimasukkan kepada at-tamr menandakan bahwa at-tamr dipuji dengan fi'il madah tadi. Nikmat sahurul mukmini at-tamru. Maka dipuji oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam at-tamr dan ini memberikan makna istihbab, pujian. Maka Rasulullah itu para ulama seperti Ibnu Hibban. Fakat bawa Ibnu Hibban fi sahihi zikru istihbab Zikrul istihbab liman arada asyam an yu'ajila sahurihi amran. Wabawa bal bayhaqi ma yustahabu minas sahur. Apa-apa yang disunahkan dalam memakan sahur. Dan juga Zikrul istihbab liman arada asyam an yu'ajil sahurihi amram. Berkata Ibnu Hibban memberikan bab di saat mengeluarkan hadis-hadis ini penyebutan hadis tentang sunnahnya barang siapa yang ingin berpuasa agar menyegerakan sahur dengan tamr. Maka wajah pendalilan jelas dan hadis-hadisnya pun jelas. Kemudian jika dikatakan kepada kita, kenapa muallif hanya cukup dengan tiga hadis saja? Padahal di sana masih banyak hadis. Kita jawab, memang banyak namun hadis-hadisnya baik jiddan. Tidak bisa naik kepada derajat hasan ataupun sahih sehingga ditinggal oleh penulis. Pertama, jalan dari Sa'id ibnu Yazid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata nikmat sahur tamr. Dan yang kedua, sorry riwayat dari Abi Hurairah yang lafadznya nikmat sahur tamr, nikmat sahurul idamu al warahimallahul mutasahirin maka ini juga datang dari Eros Jalkan. Ada penjalan yang pertama sahabat asa itu ditinggalkan oleh penulis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Qadir Dan juga hadis yang kedua datang dari Abi Hurairah. Madarnya kedua dari Khalid ibn Yazid al-Amri. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari Zahidul Hadis. Dan dikatakan oleh Abu Hakim, karena kadaban. Kata itu di Makkah walam Aksum anhu. ada Zahidul Hadis. Maka kalimat Zahidul Hadis maknanya hadisnya dibuang ke tong sampah. Dan berkata Ibn Ma'in kadzab. Maka rawi yang tidak diterima hadisnya. Tidak diterima ucapan-ucapannya. Berkata Abu Hatim dan Abu Zur'ah Yazid Ibn Abdul Malik mengkarul hadis juga. Nah, hadis ini ditinggalkan oleh penulis dan dari sahabat asa Ibn Yazid belum ada di jalan Abi Hurairah ditinggalkan karena baik jiddan. Maka cukuplah penulis beristidal dengan tiga dari hadis dalam permasalahan apa-apa yang disunahkan dalam memakan sahur. Masih ada waktu? kita baru 23 menit. Namun Adan jam berapa? Masih ada seperempat jam. Hmm? Mudah saat. Silakan soal. Mana soalnya? Mungkin orang lain kalah dan terjebak dengan dia. Bismillah. Setelah dilemparkan pertanyaan di pelajaran kemarin, di pelajaran Tauhid, Al-Qawlu Mufid fi Adilati Tauhid, di pertanyaan nomor 12 tentang penyebutan azkar-azkar yang sahih setelah salam. Dan kami sebutkan dua perkara. Karena waktu pun tidak mendukung, maka kita akan menjawab juga dari beberapa azkar setelah salat sampai datang waktu zuhur. Di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan takbir dan pendalilannya dari Ibnu Abbas yang mana Ibnu Abbas mengatakan kuntu a'rifu inqira as-salah ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di takbir. Bahwa dulu aku mengetahui inqira as-salah putusnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Maknanya Nabi jika selesai Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah maka dibaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan berkata Ibn Abbas, "Kuntu a'lamu idan syaratu bidalika idza sami'tuhu." Aku mengetahui takbir-takbir itu jika aku mengetahuinya dengan yang disebutkan oleh Ibn Abbas di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, "Inna raf'a saut bi dzikri hina yansarifu nas minal maktubah karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bahwa mengangkat suara dengan menyebutkan dikir di saat Selesai manusia dari maktubah, salat maktubah di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ada di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan takbir, yang mana takbir itu tiga kali seperti ditafsirkan oleh anaknya Abdullah bin Abbas Ali bin Abdullah bin Abbas disebutkan oleh Imam Ahmad dan itu pun dari tafsir para ulama bahwa yang diinginkan takbir diangkat suaranya adalah tiga Allah Allahu Akbar, Allah Akbar. Setelah itu beristighfar sesuai dengan hadis Tauban wa hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salatan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bahwa Nabi jika selesai dari sholat kata Sauban mengucapkan istighfar tiga kali dan Allahumma anta salam minta salam tabarakta dal jalali wal ikram maka ditanyakan oleh wali kepada Al-Auza'i apa makna istighfar dikatakan istighfar adalah membaca astagfirullah astagfirullah astagfirullah ini dia istighfar dan diriwayat Imam Muslim dari Aisyah juga Ida salama lam yakut ila mikdar ma yakulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka zal jalali wal ikram. kemudian di hadis Aisyah ada tambahan bahwa Nabi jika salam tidak dia duduk di tempatnya kecuali hanya sekedar membaca istighfar tiga kali dan Allahumma antas salam. Kemudian setelah itu sunnahnya adalah berbalik kepada makmum. Selesai permasalahan ini. Sekarang kita masuk kepada azkar yang ketiga. Azkar yang ketiga, lafad tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti dan tambahan-tambahan itu datang di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka dari zikir setelah takbir tiga kali dan pembacaan istighfar dan Allahumma antas salam juga dengan tahlil. Seperti hadis yang mutafakun alaih dari Warad Maula al mubirah ibn Su'bah kata al mubirah ibn Su'bah ila Muawiyah bahwa al mubirah ibn Su'bah menulis kepada Muawiyah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak faroga minas salat karena la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la muti' wa la mu'ti lima mana wa la fa'u dal jaddi minka jaddi. Hadis-hadis ini berkata Al-Mujir Hadis Subah ataupun berkata warab maula al mujirah bin syu'bah bahwa al mujirah bin syu'bah menulis kepada Muawiyah tentang bacaan Nabi di saat selesai dari sholat. Ida faragha minas sholat maknanya selesai dari sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu ala syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima aqaita wa la mu'tiya lima mana' wa yang fa'u dal jaddi minkal jaddi wa la yang dal jaddi minkal jaddi ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah Ibnu Su'bah. Dan dengan juga datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Zubair. Bahwa Abdullah ibn Zubair yaku si itu di sholat, setiap makna duburiku di sholat, tafsirnya banyak. Fi dubur duburiku di sholat, ayat, di akhir minas sholat. Karena dubur di akhir. Dan ditekan oleh para ulama, si itu dubur Fasidu dari kuli sholat maknanya selesai dari sholat. Maka dari tafsiran para ulama di sini lafaz-lafaz kullu duburi minas sholat bisa di akhir dari sholat maknanya belum salam dan bisa dilaksanakan setelah salam. Dan semuanya ini bisa dipakai di mana para ulama pun mengamalkan perkara seperti ini makna fikul duburi minas sholat bisa jadi di akhir sebelum salam ataupun setelah selesai dari sholat. Namun tergantung kepada lafadznya di sini. Di sini disebutkan dari Abdullah bin Zubair yaqul tidur duburi sholat salat hina lima. Berarti di saat setelah salam. Apa yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulk walau hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama. Ada tambahan? La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian diangkat kepada Nabi karena Rasulullah SAW alaihi wasallam yuhallilu bihimna dubura kulli salat. Bahwa Nabi membacanya di akhir dari salat. Jadi lafadznya ada tambahan la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah la na'budu illa iyyah lahu nikmatu wa lahul fadlu wa lahu sana'u al hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafir maka ini lafaz dari tahlil yang datang dari Abdullah bin Zubair Masih ada waktu atau sudah selesai? Sudah ada belum? Maka inilah dari zikir yang dibacakan oleh seorang yang selesai dari sholatnya. Jadi kita telah masuk ke dalam setelah al-istighfar dan Allahumma antas salam dan setelah takbir yang tiga kali dengan at-tahlil. Kalau masih ada waktu kita tambah. Kemudian sebagian ulama seperti kan disebutkan istilah dari makna kulli minas sholat. Akhirnya ada yang mengatakan ini dipakai zikir setelah sholat. Dan sebagian menggunakannya di akhir dari sholat sebelum salam. Alhasil istilah di sini istilah yang kembali kepada Allah. Dan Allah juga insya Allah ridho dengan zikir-zikir seperti ini. Dibaca sebelum salam ataupun maka dari contoh lafaz-lafaz yang karena hilaf makna ikul itu beri minas sholah lafaz apa? Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka telah terdahulu hadis ini yang mana ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari siapa? Mu'ad. Yang mana Nabi mengatakan, ya Mu'ad, ini uhibbuka fillah. Kemudian disebutkan hadis dari Mu'ad ini. Maka di sini kita katakan hadis Mu'ad telah masuk di pelajaran doa sebelum salam. Ya atau tidak? Dengan istidlal apa? Istidlal dari lafaz. Fi kulli duburin minas Di mana Nabi mengatakan kepada Mu'ad, Wahai bacalah doa ini fi kulli duburin minas salat dengan lafaz la tada'anna fi duburi kulli salat maka dari lafaz fi kulli duburi minas salat sebagian ulama mengatakan di akhir salat sebelum salam sebagian ulama mengatakan fi duburi kulli salat setelah salat dan ini dipraktekkan oleh para ulama maka bedanya khilaf di sini kita bilang khilaf lafdi. Dan insya Allah semuanya doa dan bisa warid dari Nabi setelah salam ataupun sebelum salam. Maka kami sebutkan di pelajaran doa-doa dari sebelum salam ini. Allahumma a'ini ala dikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Dan sebagian ulama mengatakan waktunya memang sebelum salam. Namun, para ulama juga menyebutkan Doa ini fitur itu beri minasalah adalah di waktu setelah salam. Maka sebagian ulama menyebutkan hadis ini dari doa-doa setelah salam. Allahumma aini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini yang akhir dari soal jawab kepada Syekh kami Mukbil. Di mana beliau ditanyakan, tolong disebutkan dari doa-doa setelah salam. Setelah selesai salat. Maka Syekh memberikan hadis ini dimasukkan kepada doa-doa setelah salam. Maka kita katakan perkara ini perkara yang istilah yang lafzi. Insya Allah tidak masuk kepada permasalahan bid'ah. Antara bid'ah dan sunnah. Yang sunnah itu sebelum salam. Maka yang melaksanakan setelah salam bid'ah tidak. Karena lafad. Fikul itu beri sholat bersifat mutlak. Setelah selesai dari sholat. Kata mereka di ujung dari sholat. Maka perbedaan lafad ini akhirnya terjadi silat. Maka wallahu a'lam al ilmu indallah. Yang mana kita di sini ingin memberikan doa. Maka yang terakhir bisa dipakai sebelum dan para ulama banyak menyebutkannya sebelum dan bisa dikatakan sesudah pun boleh. Banyak ulama yang beristimbat selidu beri minas sholat maknanya setelah dari sholat. Maka semuanya insya Allah takar ilallah mau dilaksanakan sebelum boleh. Setelah pun boleh. Dan bisa keduanya agar maknanya bisa dibawa ke sini dan ke sana pun boleh. Dan ini yang kita inginkan menghidupkan sunnah bisa sebelum dan bisa sesudah. Karena lafad fikul lidu beri minas sholat bisa bermakna begini dan bisa bermakna begitu. Masih ada waktu atau selesai? Atau kita sudah azan? Dan al-muadzin ya'adzin wa barakallahu fikum.